Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, nikmat menuntut ilmu dan berbagai karunia nikmat yang tidak terhitung banyaknya lahir dan batin yang kita pakai, yang kita cicipi, yang kita makan, yang kita gunakan dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dengan hati kita, lisan, dan anggota badan kita. Salawat dan salam, mari kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah senantiasa memberkahi hidup kita memberikan kemudahan dan pertolongan di dalam menjalani seluruh aktivitas hidup dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kita melanjutkan pembahasan tentang syarah akidah at-tahawiyah. Akidah yang ditulis oleh salah seorang ulama ahli sunnah Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah. Masih pembahasan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang beliau jelaskan di dalam akidah yang ditulis oleh beliau tentang akidah al-sunnah, qala rahimahullah نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره Naqul ya kita mengatakan yaitu ahli sunnah wal jamaah mengatakan tentang tauhid dalam perkara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mu'taqidina seraya meyakini mengimani bi taufiqillah dengan taufik berkat taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala an Allah wahidun la syarikalah bahwa Allah wahidun maha esa la syarikalah tidak ada sekutu baginya wala syai'a yu'jizuhu wala syai'a mithluhu wala ilaha ghairuhu tidak ada sesuatu yang yu'jizuhu yaitu yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala ya. yang memberatkan Allah wala syai'a mithluh dan tidak ada yang serupa dengan Allah wala ilaha ghairuh dan juga tidak ada ilah yang diibadati selainnya Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Tatkala Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan naqulu kita mengatakan ini menunjukkan kepada kita bahwa akidah keimanan tidak cukup sekedar keyakinan tapi harus dikatakan diucapkan kemudian diiringi dengan perbuatan berupa amalan yang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Fi tauhidillah tentang tauhid kepada Allah. Ini sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya <clears throat> mencakup ya tiga macam pembagian tauhid atau dengan ungkapan lain mencakup dua pembagian tauhid yang mencakup tiga macam tauhid yang kita kenal tauhid uluhiyah tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid ar-rububiyah dan asma wa sifat berkaitan dengan keyakinan dan ma'rifah, pengetahuan kita dan penetapan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dalam perbuatannya, dalam rububiyahnya dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang mulia, maka kita tetapkan. Maka sebagian para ulama menamakan tauhid asma sifat dan tauhid rububiyah dinamakan dengan tauhid ma'rifah wal isbat. Tauhid ma'rifah wal isbat. Mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya dalam perbuatannya ini kita ketahui bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, ya, mengatur alam semesta ini. Ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nusbit kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Maka dinamakan tauhid al-ma'rifah wal isbat. Ya, bi tauhidillah. Kemudian yang kedua tauhid al-qas wa talab. Qas itu adalah maksud, talab keinginan, mencari. Ya. Jadi di dalam kita beribadah kita hanya bermaksud meniatkan maksud dan tujuan kita niat kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita cari kita mencari ridha, talab mencari, menuntut. Kita menuntut ridha Allah, mencari rahmat Allah, mencari pahala Allah. Maka kita mengibadati Allah, tujuan kita, niat kita, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama ya mengistilahkan tauhid tersebut dengan tauhid al-qasd wa talab. Jadi pada dasarnya itu hanya sekedar istilah untuk memudahkan kita memahami pembahasan tauhid ini yang hakikatnya mencakup ketiga ya, macam dari pembagian tauhid tauhid yang berkaitan dengan rububiyah tauhid yang berkaitan dengan asma wa sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah kemudian tauhid yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah kalau rububiyah adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Sementara ubudiyah, tauhid uluhiyah itu adalah perbuatan hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita perbuatan kita. Ya, salat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya perbuatan kita. Dan kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang berhak diibadati mu'taqidina ya dan penuh keyakinan bahwa Naam bahwa keimanan dan akidah itu harus dilandasi dengan keyakinan. Ya, tidak bisa dicampuri oleh keraguan, ya. Harus kita yakini. Terpatri di dalam hati kita keyakinan tersebut, tertancap, ya, kokoh di dalam hati itulah akidah. Ya. Bi taufiqillah dengan taufik Allah berkat taufik Allah ini mohon pertolongan kepada Allah bahwa kita bertauhid kita mengimani dan meyakini hal-hal yang merupakan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala baik berkaitan dengan rububiyah atau asma wa sifat dan uluhiyah itu semua semata-mata dengan pertolongan Allah taufik dari Allah Subhanahu wa taala Allah wahidun Allah Maha Esa ya Allah Maha Esa Inna Allah wahid dan wahid salah satu dari nama Allah. al wahidul qahhar. Ya, dialah Allah yang wahid, yang maha esa, al-qahhar yang maha perkasa. Dan di antara nama Allah Ahad, kul huwallahu ahad. Dia Allah wahidun. Ya. Wahidun dalam apa? Dalam semua perkara yang disebutkan tadi. Ya wahidun dalam rububiyahnya, wahidun dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya bagaimana Allah ya memiliki sifat tersebut, bagaimana kaifiahnya? Ya, kesempurnaan itu hanya Allah yang Maha Esa memiliki semua hal itu. Wahidun fi ibadah. Maha Esa di dalam ibadah. Bahwa dialah Rabb yang diibadati. Rob yang diibadati. La syarikalah tidak ada sekutu baginya. Ini menafikan ya kesyirikan atau sekutu bagi Allah. Dalam hal apa? Ya, dalam ketiga perkara tersebut. Dalam ketiga perkara tersebut yaitu yang berkaitan dengan rububiyah Allah, yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan yang berkaitan dengan ubudiyah atau uluhiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjelaskan bagaimana kita menafikan ya kesyirikan, sekutu bagi Allah dalam ketiga perkara tersebut, ada baiknya kita jelaskan hubungan antara ketiga tauhid tersebut. Antara tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Bagaimana hubungan ya antara ketiga tauhid tersebut. Apakah satu ya dari yang lainnya terpisah atau ketiga macam dari tauhid tersebut saling berkaitan, saling mencakup. Ya. Tidak diragukan bahwa antara tiga macam pembagian tauhid tersebut memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Ya, tidak bisa dipisahkan bahkan satu dari yang lainnya menuntut dan menunjukkan ya tauhid hubungan antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah ini ya sebagian jelaskan oleh para ulama bahwa rububiyah menuntut uluhiyah rububiyah menunjukkan kepada uluhiyah Artinya bila seorang meyakini bila seorang hamba meyakini bahwa Allah yang menciptakan Allah yang mengatur alam semesta Allah yang memberikan berbagai nikmat dan karunia mencurahkan nikmat kepada hambanya yang memberikan kehidupan dan yang mewafatkan mereka mengatur alam semesta ini maka bila seorang meyakini hal itu wajib ya atasnya wajib baginya untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang menciptakan, yang mengatur, tidak ada sekutu baginya. Dia Maha Esa dalam hal itu. Maka jika halnya demikian, maka wajib bagi mereka untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama ini hubungannya talazum. Ya. Yastalzim, menuntut keyakinan bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang uh, mematikan. Maka dialah Allah yang berhak diibadati. Maka ini menuntut untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita ya simpulkan dari ayat dalam surat Al-Baqarah firman Allah Subhanahu wa taala Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Kata Allah Subhanahu wa taala, Yahyun nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum." Ibadatilah Rabb kalian. Alladhi khalaqakum, yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Yang menjadikan ard bumi firashan, yaitu terhampar luas. bagikan karpet tikar yang terhampar luas wa anzala wa sama'a bina'an dan langit sebagai atapnya wa anzala lakum minas sama'i ma'an dan Allah turunkan dari langit hujan fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum Allah keluarkan ya disebabkan air hujan tersebut yaitu tanam-tanaman yang berbuah menghasilkan berbagai macam buah-buahan. Rizqan lakum, rizki bagi kalian. Oleh karenanya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan tandingan sekutu bagi Allah. Dalam apa? Dalam ibadah. Dan kalian mengetahui bahwa tiada seorang pun yang bersekutu dengan Allah dalam menciptakan semua yang telah disebutkan tadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru sekalian manusia memerintahkan mereka untuk beribadah. Siapa yang diibadati? Yang diibadati Rob. Siapa Rob yang menciptakan kalian? Dan kalian meyakini, kalian mengetahui yang menciptakan kalian, menciptakan umat-umat sebelum kalian, yang menurun, yang menjadikan langit bumi sebagai ya tempat kita hidup terhampar luas, langit sebagai atapnya, kemudian menurunkan air hujan, mengeluarkan ya tanam-tanam menumbuhkan tanam-tanaman yang berbuah kemudian semua hal itu tiada yang bersekutu bagi Allah dan kalian mengetahui hal itu kalian mengetahui hal itu bahwa Allah menciptakan jika halnya demikian wajib atas kalian untuk beribadah kepada Allah yaitu ubudu rabbakum ubudu rabbakum ibadatilah Rabb kalian ya ikhlaskan ibadah kepadanya ya esakanlah Rabb kalian dalam ibadah jangan Jadikan baginya sekutu dan tandingan. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan jadikan baginya sekutu. Ya, tandingan siapapun. Nah, ini hubungannya apa? Talazum. Mengharuskan, mewajibkan. Nah, adapun hubungan antara uluhiyah dengan rububiyah dijelaskan oleh para ulama itu nama tadammun mencakup. Apa maksudnya? Artinya seorang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu telah mencakup ya keyakinan dia bahwa Allah yang hanya menciptakan. Itulah rububiyah. Karena mustahil dia beribadah kepada Allah lalu dia tidak meyakini Allah yang menciptakan. Mustahil. tak mungkin. Ya. Bahwa perbuatan dia mengikhlaskan ibadah pada Allah berarti dia meyakini bahwa Allah yang menciptakan Allah yang mengatur. Jadi, begitu dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, itu pada hakikatnya perbuatan, amalan dia, ya tauhid dia telah mencakup keyakinan dia bahwa Allah yang menciptakan, yang mengatur. Itulah rububiyah. Jadi tawamun mencakup. Ya. Adapun tauhid asma wa sifat ya kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat yang tertera dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ya memiliki sifat tersebut itu Allah yang Maha Esa kaifiahnya dan juga maknanya secara umum secara mutlak kesempurnaan yang mutlak tidak ada yang bersekutu dengan Allah tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal itu kita imani nah ini mencakup kedua tauhid rububiyah dan uluhiyah. Karena tauhid asma wa sifat di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah mencakup rububiyah Allah, mencakup uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah ya, yang paling agung adalah Allah. Allah. Sehingga seluruh nama-nama dan sifat terkembali kepada nama yang mulia ini agung yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Ilah. Ya, Al-Ilah yang diibadati. Ini menunjukkan kepada tauhid al-uluhiyah. Allah yang berhak diibadati. Di antara nama Allah Ar-Rabb. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Menunjukkan pada rububiyah. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang menciptakan. Itu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, Al-Malik. Ya yang berkuasa, yang menguasai. Ya, raja menguasai dunia dan akhirat. Qadir yang maha kuasa. Ya. Dan hal-hal yang lain yang merupakan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan rububiyah, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan korelasi antara ketiga tauhid itu sangat erat sekali. Tidak akan mungkin dipisahkan. Jadi saling mencakup, saling menuntut, ya, saling keterkaitan. Nah, oleh karena itu seorang baru sempurna tauhidnya, baru benar akidahnya bila meyakini ketiga perkara tersebut. Ya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana saya tidak hafal istilah-istilah seperti itu. Yang penting saya beriman bahwa Allah yang berkuasa. Allah yang berhak diibadati. Allah yang memiliki nama dan sifat tapi saya tidak mengistilahkan tauhid rububiyah dan uluhiyah Ya, Benar. Karena itulah isi kandungannya. Karena ulama menamakan hal itu, mengistilahkan hal itu, agar kita lebih mudah memahami. Ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka paham itu semua. Makanya mereka tidak ya membuang-buang energi untuk mengistilahkan ya ini tauhid begini, tauhid begini, Ya, sementara kalimat tauhid itu kalimat yang syar'i karena terdapat dalam sunnah. Ilan yuwahidullah. Ya. Maka itu yang harus kita pahami. Sehingga sangat keliru orang yang mengatakan oh ini pembagian yang bid'ah ini. Bahkan yang lebih keliru lagi menyamakan dengan akidah trinitas yakini orang Nasara. Ya, sungguh sangat keliru. Dan ini telah kita jelaskan sebelumnya ya, bagaimana Al-Qur'an menjelaskan ketiga pembagian tersebut dalam surat Al-Baqarah, eh, dalam surat eh, Al-Fatihah ya, kita mendapatkan bagaimana Allah menyebutkan pertama sekali ya Rabbul Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, jelaskan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim, ini nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan pada rahmat. Ya, Malik Yaumiddin juga nama Allah. Kemudian setelah itu Allah mengatakan iya karena abudu ya karena nasta'in. Inilah uluhiyah. Kita beribadah hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwatul rahimakumullah. Kemudian jelaskan oleh Imam Abu Ja'far al tahawi "Anna Allah wahidun la syarika." Jadi Allah Maha Esa dalam ketiga perkara tersebut. Ya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya dalam apa? dalam ketiga perkara tersebut. Dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, di dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat. Jadi, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah sempurna kecuali bila menapikan sekutu bagi Allah. Maka di sini beliau menyebutkan an-Nallah wahid. Ini tauhid. Tauhid yaitu Maha Esa. Esa dalam apa? Dalam rububiyahnya, dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nah, tidak sempurna makna tauhid ini kecuali bila menafikan sekutu bagi Allah. La syarikalah. La syarikalah. Ya. La syarikalah tidak ada sekutu bagi Allah dalam apa? Dalam ketiga perkara tersebut. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya. Tidak ada yang bersekutu ya bersama Allah dalam menciptakan, mengatur alam semesta ini maka kalau ada ya, keyakinan, persepsi bahwa ada ya di alam semesta ini kekuatan-kekuatan gaib, roh-roh para leluhur yang mengatur alam semesta ini kata mereka, yang berada di empat penjuru, ya timur, barat, utara, selatan, mereka yang mengatur alam ini. Nah, ini jelas keyakinan syirik, ya. ada yang mengatur alam ini. Semua dengan izin Allah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang bisa mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Ya, semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebaikan, kejelekan semua dengan izin Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini ya, dengan izin Allah. Semua yang terjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu <clears throat> kita nafikan kesyirikan bahwa tiada yang bersekutu dengan Allah dalam hal itu. Ini rububiyah. Begitu juga sampai kita meyakini bahwa kendati Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan menciptakan bahwa ada sebab dan akibat. Dan hubungan antara sebab dan akibat ini sangat erat sekali. Jadi ada penyebabnya, kemudian efeknya apa? Terjadilah hasilnya. Kendati ini telah Allah takdirkan terjadi, ya seorang makan maka efeknya kenyang. Seorang bersungguh-sungguh, efeknya apa dia mendapatkan. Nah, dalam akidah tauhid agar akidah kita betul sempurna dalam keyakinan pada rububiyah kita meyakini kendati ada hubungan sebab akibat tadi tapi pada dasarnya semua hal itu adalah ciptaan dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Jadi bukan sebab itu yang menciptakan, yang mengizinkan. Kendati dia memberikan efek ya, pengaruh, dampak. Tapi sebab dan efeknya, sebab dan akibatnya semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kita yakini itu rububiyah Allah Subhanahu. Tidak ada yang bersekutu. Makanya kalau ada seorang mengambil suatu ya sebab atau saat kemudian dia yakini bahwa inilah yang mendatangkan kebaikan, dia terjun kepada perbuatan syirik. Ya. Contoh ya. Bila ya, contoh yang sangat mendasar dalam hidup kita sebagian mengambil ya itu mungkin azimat-azimat begitu ya. Kemudian dia apa ikatkan sebagai gelang atau mungkin dikalungkan di badannya. Dia inilah yang menolak kemutaratan. Inilah yang bisa ya eh, menolak kejelekan, kejahatan dari diriku. Inilah yang inilah yang akan mendatangkan menyelamatkan diriku. Bila ada keyakinan yang seperti itu, ini telah syirik. Ya. Syirik. Syirik besar. Berkaitan dengan rububiyah. Tapi bila ada meyakini ini hanya sebab saja yang, yang memberikan yang mendatangkan kebaikan mudarat kemudaratan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebab. Juga dia terjemah dalam keyakinan syirik-syirik kecil. Ya. Naam. Kenapa? Naam, itu sebab tapi semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dari sisi lain tidak dibolehkan karena itu Allah tidak menjadikan sebagai sebab. Ya. Allah tidak menjadikan azimat-azimat seperti itu atau gelang atau mungkin kalung yang telah dijampi-jampi atau mungkin dibaca-bacakan mantra-mantra dan seterusnya itu tidak jadikan sebagai sebab yang syar'i diperbolehkan. Nah, jadi ini mereka yang melakukan seperti itu, ya ada kaitan dengan kesyirikan dari sisi rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu rububiyah. Kemudian la syarika lahu fi asma'i wa sifati. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena Allah walillahil asma'ul husna. Allah yang mempunyai asma'ul husna. Asma'ul husna yaitu nama-nama yang terbaik, nama-nama yang termulia atau yang paling mulia. Ya. Tidak ada nama yang lebih mulia dari nama Allah. Tidak ada nama yang lebih indah dari nama Allah Subhanahu wa taala, yang lebih baik dari nama Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu karena nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada makna-makna yang sempurna yang merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga tidak ada yang bersekutu bagi Allah dalam ya, cara Allah memiliki sifat tersebut, kaifiahnya dan makna secara umum yang sempurna mutlak. Itu kita nafikan. Kendati ya, ini harus dipahami. Kendati dalam sebagian nama Allah menamakan dengan nama yang sama makhluknya manusia. Tapi ketahuilah bagaimana hakikat Allah memiliki sifat yang merupakan itu makna dari nama tersebut atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memiliki makna yang mutlak, yang umum, yang sempurna dari nama-nama tersebut. Maka jelas tidak sama. Kendati ada hanya unsur kesamaan dari satu sisi. Tapi kesamaan dari satu sisi bukan berarti sama secara mutlak dari seluruh sisi. Contoh, Allah menjadikan manusia juga sami'an basira. Wajalnahu wajalnahu sami'an basira. Ya. Nah, Allah menjadikan manusia juga sebagai samian basira. Dalam surah Ad-Dahr. Naam. Samian basira, nama Allah juga sami' basir. Tapi apakah sama dalam hakikat nama sami' basir? Tidak. Kendati dari satu sisi naam <clears throat> sami' itu mendengar, basir melihat. Allah melihat, Allah mendengar. Manusia melihat dan mendengar tapi hakikat Allah memiliki sifat sami' dan basir jelas tidak sama. Maka kita menafikan bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dalam hakikat Allah eh, memiliki sifat tersebut. Ya. Dan juga secara makna umum. Karena sami' basir manusia, mendengar dan melihatnya manusia itu dari satu sisi saja yang sangat terbatas. Sementara makna yang secara uh, kamil, secara sempurna, mutlak maka tidak ada yang memiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita nafikan. La syarika lahu fi dhalik. La syarika lahu fi dhalika. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal itu. Baik. Kemudian ya uh, tidak ada yang juga menyerupai Allah dalam hal itu sebagaimana akan jelaskan dalam ungkapan Imam Abu Ja'far al tahawi yang selanjutnya. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya dalam apa? Dalam uluhiyah dalam uluhiyah dalam ibadah kepadanya ya dan ini merupakan ya makna dari tauhid uluhiyah makanya kita mendapatkan la ilaha illallah itu kalimat tauhid tauhidul uluhiyah kita mendapatkan ada kalimat yang nafyun wa isbat menafikan dan menetapkan apa yang kita nafikan? Ya sembahan selain Allah. Artinya tidak ada yang bersekutu bagi Allah. La syarikalah. Ya. Dan menetapkan bahwa Allah yang berhak diibadati. Kalimat tauhid la syarikalah. tidak ada sekutu bagi Allah. Ya. Wa'budullah wa la tushirku bi syai'an. Ibadatilah Allah dan jangan ya kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddina. Mereka ya tidak diperintahkan kecuali mengikhlaskan ibadah kepada Allah fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun jangan kalian jadikan sekutu bagi Allah sementara kalian mengetahui tiada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala ya kemudian juga Rasul mengatakan bahwa hak Allah atas hambanya yaitu ayya'budu wa la yusyriku bi syai'an agar mereka mengibadati Allah mengikhlaskan ubudiyah dan uluhiyah kepada Allah dan tidak membuat sekutu atau mempersekutukan Allah. Ini dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Ya, larangan dari berbuat syirik. Yaitu tidak mempersekutukan Allah dalam ibadah. Tapi semua ibadah diperuntukkan pada Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu. Nah. kata iman, para pemirsa rahimakumullah. Itu maksud dari perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Jadi tauhid, tauhidullah mencakup tiga perkara tadi Nah, kemudian sebagian telah jelaskan sebelumnya bahwa tauhid bila diungkapkan ya secara mutlak itu mencakup yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah karena inilah inti permasalahan ya permusuhan di antara para nabi para nabi dan umat-umat sebelumnya ada di dalam tauhid uluhiyah ini. Tauhid ibadah. Maka tidak ada permasalahan di kalangan umat-umat sebelumnya bersama Nabi mereka tentang masalah tauhid rububiyah. Mereka meyakini Allah menciptakan, Allah yang mengatur. Ya. Kendati muncul dari Firaun mengingkari tapi itulah kesombongan. Hatinya meyakini ya. Bahwa tiada ilah atau Rob yang diibadati yang menciptakan alam semesta ini ihsan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesombongan yang menyebabkan dia mengingkari hal itu. Nah, terjadi permusuhan di kalangan para nabi dan umat-umat mereka, kebencian, permusuhan tentang permasalahan ini. Mereka membuat syirik pada Allah, maka nabi datang mengatakan setiap nabi datang mengatakan pada umatnya, wa abdullah malakum min ilahin ghairu." Ya, ibadatilah Allah. Tidak ada ilah yang berhak ibadati selainnya. Kemudian subhanallah. Permusuhan atau perbedaan yang terjadi di kalangan ahli sunnah dari kalangan umat ini antara sekte-sekte ahlul bidah wal ahwa ahlul kalam itu terjadi antara apa? Yang sangat menonjol sekali terjadi antara perbedaan antara ahli sunnah di dalam memahami tauhid asma wa sifat. Maka muncul ahlul kalam. Semua ahlul kalam dan ahli sunnah wajah ahlul bidah itu bermasalah dalam tauhid asma wa sifatnya. Tiada yang berjalan di atas jalan yang benar qala Allah wa qala Rasul dalam tauhid asma kecuali ahli sunnah wal jamaah. Terlebih lagi tatkala muncul yang namanya fitnah khalqil Quran di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Di zaman dinasti Al-Abbasiyah yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Ya. Yaitu muncul fitnah khalqil Quran yaitu Eh, pemikiran yang mengatakan akidah mengatakan Quran makhluk. Ini jelas berkaitan dengan asma wa sifat. Quran kalamullah tidak akan mungkin makhluk. Maka terjadilah depan sehingga banyak di antara permusuhan yang luar biasa di kalangan orang Jahmiyah, Ahlul Kalam Mu'tazilah yang mereka mendapatkan kedudukan di kalangan khalifah. Lalu mereka menyiksa ahli sunnah. Ya, membuat kebohongan-kebohongan atas nama ahli sunnah terjadi permusuhan di antara mereka ahli sunnah ulama diazab, dipukulin, dipenjara. Bahkan ada yang meninggal di penjara. Di antara ulama ahli sunnah yang kekar, yang teguh, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan sedikit pun Imam ahli sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, mulai dari fitnah tersebut sampai detik ini permusuhan perbedaan yang tidak mungkin bisa dikompromikan antara ahli sunnah dengan ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, kalangan Syairah, kalangan Maturidiyah dan yang lain-lainnya. Yang mereka mengikuti manhajnya ahlul kalam yang diadopsi dari teori-teori filsafat, sementara ahli sunnah mengikuti madhab salafus salih kalangan sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan imam-imam ahli sunnah. Maka terus terjadi perseteruan dan tidak akan mungkin bisa diselesaikan kecuali bila mereka meninggalkan pemikiran filsafat-filsafat dan ahlul kalam tersebut. Karena pada dasarnya prinsip asalnya adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam hal-hal perkara agama dan secara istimewa dan khusus adalah perkara iman pada Allah dan secara spesial adalah berkaitan dengan zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul penyelewengan, pentakwilan, ada yang mengingkari sifat-sifat Allah. Ya, ada yang menyelewengkan maknanya, ada yang mengingkari sebagian, menetapkan sebagian dan mentakwil. Semuanya terjurkan pada takwilan. Yang semua mereka itu dikategorikan ke dalam sebuah sekte yang dikenal dengan al-mu'attilah. Ya. Hasil dari pemikiran kaum Jahmiyah, Jahmiyah Safwan ya al-mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Baik mengingkari secara total, mengingkari sebagian ya atau mentakwil karena kalau ditakwil berarti mengingkari. Contoh istiwa alal arsh, ar-Rahman alal arsh istawa. Ar-Rahman alal arsh istawa. Allah ar-Rahman memiliki sifat ar-Rahmah, ar-Rahman itu istawa alal arsh, tinggi di atas aras. Tinggi ala wartafa dan ini sesuai dengan nama Allah Al-A'la, Al-Ali, Al-Muta'al, yang maha tinggi. Itu akidah ahli sunnah. Semuanya sepakat, bahkan ini akidah para anbiya, akidah kaum muslimin dari dahulu sampai sekarang. Datang ahlul kalam yang telah terkontaminasi dengan pemikiran filsafat, oh ya enggak. Istawa itu bukan tinggi artinya. Allah tidak maha, tidak tinggi zatnya. Karena kalau istiwa di atas aras kata mereka, berarti Allah butuh kepada aras. Kalau aras jatuh, berarti Allah jatuh. Na'udzubillah kata mereka. Lihat logikanya, dengan akalnya mereka menyerupakan. Mentashbih. Padahal tauhid pada Allah tidak boleh mentashbih, menyerupakan, ya, mentamfil. Allah tidak butuh kepada aras. Ya, bahkan aras itu tegak dan malaikat yang memikul aras hanya mampu memikul dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Datang ahlul kalam, oh enggak, berarti sama kalau istiwa alal aras sebagai juga berarti Allah itu butuh pada aras. Ya, sebagaimana sebagaimana kata mereka. Lihat logikanya menyerupakan Allah persepsi yang keliru. Yang yang negatif dari pikiran mereka kalau istawa alal arsh, ya seperti seorang yang istawa ala safina ya istawa ala jamal atau naqah ya istawa berada di atas misalnya sampan di atas perahu kapal ya di lautan kemudian berada di atas unta atau mungkin kuda kalau jatuh kuda dia akan jatuh lalu tatkala itu yang makna yang mereka pahami secara akal mereka lalu mereka berusaha mengingkari bagaimana mengingkari ditakwil diselewengkan maknanya apa kata mereka ya istawa itu bukan ala wartafa artinya tinggi tidak tapi artinya istaula berkuasa kata mereka tatkala diselewengkan maknanya berarti mengingkari sifatnya. Tidak lagi mana ala wartaba istaula, berkuasa. Itulah liciknya ahlul kalam dalam ya eh, berlogika eh, untuk mengingkari sifat-sifat, tapi logika yang betul sangat keliru. Ya. Maka kita katakan tauhid pada Allah Subhanahu asma wa sifat, kita wajib mengimani semua nama-nama tersebut kita yakin dan tidak diingkari. Nah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Naam, kendati istawa. Istawa secara umum maknanya berada di atas suatu. Istawa ala. Tapi tidak semua istawa ala berarti suatu yang ada berada situ butuh. Apalagi ini masalah yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengatakan langit di atas bumi. Tapi apakah langit butuh pada bumi? Tidak. Ini pembahasan tentang asma sifat yang tentunya akan dijelaskan ya. Intinya ikhwatul rahimakumullah kita harus ya mengimani tauhid dan menafikan segala bentuk kesyirikan sekutu bagi Allah di dalam ya e, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi melanjutkan Nah. Wala syai'a نعم ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره طيب ولا شيء مثله tidak ada ya sesuatu yang mithlu menyerupainya wala syai'a yu'jizuhu tidak ada sesuatu yang akan ya melemahkan Allah ya menjadikan Allah lemah menjadikan Allah itu capek, ya, letih tidak ada. Wala ilaha ghairu, tiada ilah selainnya. ketiga ungkapan ini, ketiga kalimat ini, wala syai'a mithlu, wala syai'a yu'jizuhu, wala syai'a, wala ilaha ghairuh. Ini ya pada dasarnya mempertegas ya pernyataan dan penjelasan sebelumnya karena beliau menyebutkan sebelumnya ya nahnu ya naqulu fi tauhidillah kan begitu mu'taqidina bi taufiqillah anna Allah wahidun la syarika lah wahidun tauhidullah telah mencakup tiga perkara tadi rububiyah uluhiyah asma wa sifat kemudian la syarika lah tidak ada sekutu bagi dalam ketiga perkara tersebut ya baik itu dalam rububiyah atau uluhiyah dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau mempertegas penjelasan sebelumnya, memperkuat pernyataan sebelumnya. Wala syai'a mithlu, tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Dalam apa? Dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi yang tiga tauhid yang telah dijelaskan tadi telah mencakup yang tercakup dalam ungkapan yang sebelumnya. Tauhidillah, tauhid pada Allah. Wala syai'a mithlu. Dan tidak sesuatu yang menyerupainya. Ya. Wala syai'a mithlu dan ini berkaitan dengan apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Syura, "Laisa kami, laisa kamitslihi syai'." Tidak ada ya, laisa kami Tidak ada yang serupa ya, sesuatu pun yang semisal dengannya. Yang menyerupainya dalam ya secara eh, menyerupai secara menyeluruh. La syai'a mithlu. Ya. Nah, tidak ada yang menyerupainya. Dalam apa? Dalam nama-nama dan sifatnya. Dalam ya perbuatannya. Ya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang suatu pun yang ya semisal dengannya. Jadi Allah memiliki nama-nama dan sifat dan itu sesuai dengan kebesaran dan agungan Allah. Tidak menyerupai tidak satu pun sifat Allah yang menyerupai sifat makhluk dan tidak satu pun sifat makhluk yang menyerupai sifat Allah. Laisa kamitsli syai'. Oleh karena itu Allah menyebutkan bahwa Sami'ul Basir. Allah yang Sami' ya dan Basir. Maha Sami' mendengar dan Maha Basir melihat. Ya. Jadi di sini ada menapikan dan menetapkan. Allah menapikan laisa kamitslihi syai' tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah, semisal dengan Allah. Ini bantahan terhadap orang-orang musyabbiah, orang-orang mujassimah. Orang-orang yang menyamakan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini yang mujassimah, ini eh, yang musyabbiah, yang mumathilah. Ada sekte dalam uh, memahami tauhid asma wa sifat itu namakan mumathilah. Ya, mereka yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk kata mereka di tangan Allah seperti tangan saya begitu ini memastilah sementara tangan Allah sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungannya karena Allah menisbatkan tangan pada dirinya sendiri manusia tangannya sesuai dengan juga ya uh, sifat dan tabiat diri dia sebagai manusia makhluk ya kemudian wahyu semiul basir ini bantahan terhadap orang-orang mu'attilah yang tadi kita jelaskan. Mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah. Dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan Asy'ariyah, dari kalangan Maturidih dan yang lain-lainnya. Ya, yang mengikuti jejak dan juga pola pikir dan juga akidah mereka. Al-samiul basir, Allah yang sami'ul basir. Sami' maha mendengar, basir maha melihat. Kenapa Allah yang ini namakan Asmaul Husna? Karena Sami' mencakup sifat nama As-Sam'u itu maknanya. Sami' yang maha mendengar, berarti maknanya Allah memiliki pendengaran. Dan pendengar itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Allah min fauqi sab'i samawat, di atas aras, istiwa tinggi di atas aras, Allah mendengar apa yang bisikan hati manusia yang hidup di permukaan bumi ini. Ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sami' Maha mendengar. Makanya begitu kita berdoa dengan bahasa apa saja Allah perkenankan. dan begitu. Taib. Wal basir melihat, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Di langit, di bumi, di lautan, di daratan, di perut bumi. Di kedalaman yang paling dalam perut bumi. Tidak ada yang tersembunyi. Allah mengetahui. Ya. Isi bumi. Ya. Semua Allah ketahui. Allah mengetahui dan melihat ya seekor semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam gelap gulita. Tidak ada yang bisa mendeteksi hal itu. Allah melihat semut yang hitam yang kecil berjalan di atas batu yang hitam. Kemudian di malam gelap gulita maka tiada yang mengetik kecuali Allah Subhanahu. Melihat Allah melihat. Ya. Melihat di kedalaman laut lautan yang paling dalam. Apa isinya? Berbagai hewan, ya, ikan dan semua hewan laut. Ya. Tatkala Nabi Yunus ya masuk perut ikan di kegelapan di tiga kegelapan yang berlapis-lapis kegelapan laut, malam ku dempurut ikan. Allah melihat bahwa ada di sana Yunus alaihissalam. Nah, maka ini menetapkan sifat. Ini bantahan orang mu'attilah. Jadi ini adalah ayat merupakan prinsip dasar akidah al-sunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Laisa kamitsli wa samiul bas. Maka tatkala kita menetapkan seperti tipat tangan, kemudian mata, Allah beristiwa, Allah turun, kan begitu? Sepertiga malam terakhir ini kita katakan sesuai dengan kebesaran agungannya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang satu yang serupa dengan Allah. Berarti turunnya Allah di sepertiga malam terakhir sesuai dengan kebesaran keagungannya tidak serupa dengan Allah. Laisa kami seorang pun tidak sesuai tidak serupa dengan turun makhluk dari lantai dua ke lantai satu. Bukan begitu. Sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungannya, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah tatkala kita mengatakan istiwa Allah Maha Tinggi di atas arasnya. Tinggi di atas aras, irtafa'a awalah, Itu akidah ahli sunnah dengan zatnya. Katakan wahai ahli sunnah. Jika anda ahli sunnah katakan Allah maha tinggi di atas ar dengan zatnya. Bukan Allah berada di mana-mana. Ya. Allah tidak berada di mana-mana. Allah maha tinggi. Kendati kekuasaan Allah meliputi di mana saja anda berada pendengaran Allah naam ada di mana-mana artinya Allah pendengarannya meliputi segala suara yang ada di permukaan bumi kekuasaannya rahmatnya tapi zatnya maha tinggi ini akidah ahli sunnah ya ahli sunnah qulu katakan sebagian dikatakan oleh Rabb kalian Allah istawa alal ars ya amin man fis sama maha tinggi makanya fitrah kita mengucapkan berdoa kepada Allah mengangkat tangan begini hati kita tertuju ke arah langit. Fitrah kita. Nah, nah, tidak ada la syai'a mislu tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tetapkan dan kita menafikan ya tasbih penyerupaan dengan sifat Allah. Maka sungguh satu kebohongan yang sangat nyata tatkala ahlul kalam menisbatkan pada ahli sunnah kalian mujassimah, kalian musabbihah. Subhanallah. Siapa yang mujassimah? Siapa yang musabbihah? ahli sunnah orang yang paling mengagungkan Allah ahli sunnah wal jam orang yang paling mengagungkan Allah mereka begitu tidak akan berani mengatakan tentang sifat kecuali bila ada di Al-Quran dan Sunnah. Tak akan mungkin mereka mengatakan Allah istiwa kecuali ada Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan mungkin mereka mengatakan Allah memiliki tangan kecuali karena datanglah Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan mungkin mereka mengatakan bahwa Allah memiliki mata, dua mata kecuali ada dalam hadis dan Al-Quran. Mereka tidak akan keluar dari Quran walau ya se secuil ya walau satu inci ya tidak akan keluar dari melenceng dari Al-Quran dan Sunnah walau syai'a yujizuhu ya tidak ada sesuatu yang akan uh, melemahkan Allah Nah, wala syai'a yujizuhu tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Maha Kuasa, Maha Kuat. Dan ini berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi berkaitan dengan nama dan sifat Allah, yang ini wala syai'a yu'jizuhu berkaitan dengan rububiyah Allah. Karena tadi tauhid itu mencakup tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wala syai'a yu'jizuhu. Tidak sesuatu yang melemahkan Allah. Allah Maha Kuasa. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Fatir, qala Allah azza wa jalla, وَمَا كَانَ اللَّهُ Allahu مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا سبحان الله Tidak ada suatu pun yang akan ya, suatu pun di langit dan di bumi yang akan melemahkan Allah. Yu'jizuhu. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuat. Innahu kana aliman hakim. Karena Allah Maha berilmu dan Maha Kuasa. Karena biasanya kelemahan ya itu muncul dari keterbatasan ilmu dan keterbatasan kekuatan. Dan Allah innahu kana aliman hakima. Subhanallah. Bagaimana hubungan korelasi antara akhir ayat ini dengan pernyataan yang sebelumnya? Allah menafikan darinya Allah tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah. Menjadikan Allah dhaif, lemah, tidak ada. Kenapa? Karena Allah yang memiliki ilmu yang sempurna dan Allah yang memiliki kekuatan yang sempurna, kuasa. Innahu kana aliman hakima. Allah tidak mengatakan di sini innahu kana uh, ghafurur rahimah tidak. Karena itu tidak cocok ayat tersebut ditutup dengan nama ghafur rahim, pengampun dan penyayang. Karena konteksnya ya bukan masalah keampunan dosa, tapi menjelaskan kekuasaan Allah bahwa tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah, maka sungguh sangat cocok ditutupi di akhir dengan ayat dengan nama Allah innahu kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah alim, maha berilmu mengetahui, qadir dan maha kuasa. Sehingga tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Karena ilmunya yang sempurna dan kekuatannya yang meliputi seluruh makhluknya. Kemudian, wala ilaha ghairu Tidak ada ilah selain Allah. Inilah tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah tidak ada ilaha ghairu. Tauhid uluhiyah bahwa sesuai dengan ya apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa abudullah wa la tusyriku bi syai'an ibadatilah Allah ya dan jangan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun kemudian juga sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an wa abudullah ma lakum ilahin ghairuh ibadatilah Allah tidak ada ilah selain ya uh, dia yang berhak diibadati dan la ilaha artinya tiada yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang maha benar dalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil ini mereka itu karena Allah yang maha benar dan apa yang diibadati ya selainnya adalah semata-mata kebatilan yang nyata baik demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan keilmuan kita tentang akidah sunnah dan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, syukran jazakallah khair, barakallah fiqh atas uh, materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ya, mudah-mudahan bisa kita ambil faidahnya dan bisa kita menapaki bagaimana menuntut ilmu e, akidah yang lurus, akidah yang benar karena banyak sekali e, penyamaran dalam penyampaian akidah-akidah yang sahih pada e, zaman ini. Baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi anda para pemirsa ataupun pendengar yang di dimanapun anda berada yang ingin bersoal jawab atau yang ingin bertanya langsung silahkan anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon jadi 0218236543 atau anda bisa melengkapi pertanyaannya di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Baik kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu Ustaz pertanyaan di layanan pesan singkat <clears throat> Ada pertanyaan dari penanya eh, hamba Allah yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusad, ya, eh, banyak juga di antara kita, di antara saudara kita, yang apabila terjadi suatu musibah atau bencana di suatu tempat, maka selalu dikaitkan dengan eh, hal-hal eh, penyimpangan di daerah <clears throat> tersebut misalkan tentang kesyirikan yang terjadi di daerah tersebut yang sebelum terjadi e, musibah atau bencana di tempat tersebut Ustaz. Apakah memang betul jika terjadi suatu musibah atau bencana di suatu tempat, maka penyebab utamanya adalah kesyirikan di tempat tersebut pula? <clears throat> Ya, terima kasih kepada uh, saudara yang bertanya seputar masalah penyebab ya munculnya atau terjadinya musibah di permukaan bumi ini apakah memang ada kaitannya dengan masalah dosa atau kesyirikan secara khusus suatu akidah dan keyakinan yang diyakini oleh ahli sunnah tentang masalah takdir ya bahwa tidak satu pun musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan ulah tangan kalian. Sebabkan oleh perbuatan kalian. Ini akidah berkaitan dengan takdir. Karena ahli sunnah meyakini bahwa semua yang ada di permukaan bumi ini dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari takdir Allah. Semua itu telah tertulis di lauhil mahfud akan tapi juga Allah menulis dan menentukan sebab terjadinya hal itu. Dan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya. Tidak satu pun musibah yang menimpa kalian kecuali bima kasabat aydikum Bagaimana sahabat aidikum disebabkan oleh ya ulah tangan kalian, perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir. Dati Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Ya. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada umat-umat sebelumnya, Allah mengazab mereka berbagai cobaan dan ujian diturunkan itu disebabkan oleh dosa mereka. Sehingga setelah Allah menyebutkan bagaimana ya azab dan umat-umat sebelumnya dihancurkan oleh Allah, diturunkan azab, ditenggelamkan ya ke bumi kemudian eh, dilempari dengan hujan batu, kemudian ya awan yang tebal berbagai ya. Kemudian juga banjir ya. Allah binasakan mereka. Kata Allah, Kesimpulannya apa? Sebab utamanya wa kullun akhadna bi Masing-masing dari mereka yang telah binasakan itu kami azab disebabkan dosanya. Inilah yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nazala balaun illa bi dzambin wa ma illa bi taubah." Ya, bahwa tidaklah bala muncul, musibah muncul dengan dosa. Dan tidak bisa diangkatkan, dihilangkan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Maka tatkala kita melihat kejadian demi kejadian alam ini, sama itu dengan izin Allah, pertama yang terbesar dalam hati kita, kita kembalikan ini semua disebabkan dosa kita. Kita ini banyak dosanya. Belum lagi berbagai penyimpangan kepada kepada Allah, kesyirikan, praktek-praktek khurafat, kesyirikan, keyakinan-keyakinan. Ya, melemahnya tauhid. Ya, bahkan yang sangat disayangkan dalam kondisi berbagai musibah yang terus-menerus terjadi melanda, masih ada yang sana meyakini oh ini sebabkan ada penunggu ini yang atau mungkin ini yang eh, mungkin penunggu laut ini yang mungkin lagi marah. Kemudian mereka memberikan sesajian ya agar apa? Agar ya penjaga laut ya menyelamatkan mereka, penjaga gunung ya jaga mungkin gunung memiliki kuncinya misalnya dan seterusnya macam-macam keyakinan mereka memberikan sejajian-sejajian kepada kekuatan-kekuatan gaib roh-roh dan jin dan syaitan mereka mengira itulah penyebabnya na'udzubillah jadi tatkala suatu tempat banyak praktek-praktek kesyirikan musibah atau dosa secara umum baik itu syirik atau masih dan yang lainnya inilah penyebab utama kalau menurut teori mereka oh iya tentang masalah yang yang bagaimana penuaan mana alam mereka terus mengkaitkan ini kena lempeng bumi bergerak begini karena ini terjadi begini tapi kita simpel saja pertanyaannya wahai para pakar-pakar ya yang bicara tentang masalah hal itu kita tanyakan siapa yang menggerakkan lempeng itu siapa lempeng bumi siapa menggerakkan Siapa yang mengizinkan yang menggerakkan bahwa api yang ada di dalam bumi itu keluar melalui gunung tersebut? Siapa yang menggerakkan bahwa gelombang laut itu naik sehingga jadi tsunami? Siapa yang menggoncang? Apakah goncangan ya ya gempa itu sendiri yang bergerak? Mustahil. Apakah alam itu hanya hukum alam? Datang waktu mustahil. Itu semua Allah Rabbul Alamin yang menggerakkan itu semua. Maka kita kembali kepada Allah. Maka tidak salah tatkala kita mengkaitkan ini semua dengan musibah dan dosa kita, itulah iman kita. Iman kepada takdir. Nah, bentuk iman kita maka introspeksi bagi kita semua. Ya. Introspeksi bagi kita semua. Kezoliman, maksiat dan dosa, secara individu dan masyarakat, pemimpin dan rakyat itu harus introspeksi diri bahwa kita telah melihat berbagai kehancuran yang Allah timpakan kepada ya manusia sebelum kita. Apa penyebabnya? Itu adalah dosa mereka. Maka perhatikan ya kata Allah kaifa akibatul mujrimin. Artinya kalau kalian mujrim berbuat dosa seperti mereka akan kami hancurkan juga. Begitu. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Demikian wallahu alam. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban oleh saya Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, belum ada yang terkoneksi Ustaz, kami akan kembali di dalam pesan singkat Ustaz ada pertanyaan. E, di Kangian tidak disebutkan dari e, di Khairi di Kangian. Ya Ustaz, bagaimana halnya dengan seseorang yang sengaja memajang gambar atau foto tokoh agama e, tokoh agama yang kita kagumi di tempat-tempat ibadah seperti di masjid-masjid dan musola dengan alasan supaya bisa memotivasi jemaah yang berada di situ untuk lebih eh, khusyuk dalam beribadah Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih kepada Akhir yang bertanya. Ya, hukum memajang ya foto, gambar-gambar ya tokoh agama tempat ibadah. Ya, pertama harus dipahami bahwa tempat ibadah, masjid atau langgar atau musalla itu tempat berzikir. Ya. Tidak boleh ada di dalam tempat tersebut sesuatu ya, foto-foto atau gambar-gambar yang akan menjadikan ya, akan melalaikan ya, melalaikan jamaah atau orang-orang yang beribadah. Ya. Apalagi foto-foto atau gambar-gambar makhluk hidup. Jadi masjid bukan tempat perhiasan. Untuk dihiasi dengan gambar-gambar atau pemandangan atau yang lainnya itu akan melalaikan, akan menghilangkan konsentrasi ibadah. Foto-foto orang-orang soleh misalnya, tokoh masyarakat atau para wali dan sejenisnya, ya itu jelas tidak dibenarkan. Masjid bukan di tempatnya. Ini perbuatan bukan dari perbuatan kaum muslimin ya itu adalah terpengaruh dengan apa perilaku orang-orang Nasara sebelumnya maka di waktu Nabi SAW sebelum wafat itu para istri beliau menyebutkan ya gereja yang ada di Habasyah di etopia sekarang di Habasyah dahulunya mereka melihat gereja yang begitu megah sekali di dalamnya ada foto-foto dan gambar-gambar disampaikan hal itu oleh istri Nabi kepada beliau. Kata Nabi SAW, mereka ulaika idha mata fihim rajulun salih ya sawwaru tilka suwar Naam, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu ya sawwaru tilka suwar wa banu ala ya qabrihim masajid wa sawwaru tilka suwar. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu apabila mati tokoh-tokoh mereka orang-orang soleh mereka. Mereka foto itu, buat gambarnya. Kemudian dipajang tempat-tempat ibadah mereka. Ya, mereka bangun di atasnya kuburan, tempat ibadah. Kata Allah itulah, kata Rasul itulah syirarul khalqi illallah. Mereka orang yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu menyerupai perilaku. Ya, perilaku orang-orang non-Islam tatkala memajang foto-foto atau mungkin gambar-gambar orang-orang tokoh agama di tempat ibadah, tempat-tempat ibadah. Ibadah bukan tempat memajang-majang atau eh, eh, masjid atau musala bukan tempat memajang hal-hal seperti itu. Di sisi lain, inilah sarana yang akan bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik. Kenapa? Pertama, kalau nggak lihat itu nggak termotivasi. Ini jelas keliru. Jadi dia termotivasi lihat melihat gambar tersebut. Ini juga akan menyebabkan <clears throat> berlalunya waktu berjalan hari demi hari waktu akan menyebabkan nanti datang generasi selanjutnya akan membuat itu sebagai apa? Mengkultuskan apa yang terjadi di zaman Nabi Nuh ya mereka bersedih untuk meninggalnya Wad dan Suwa'an wa Yaghus wa Ya'uq orang soleh meninggal dunia bersedih dibuatlah gambar-gambar mereka foto dipajang di tempat-tempat ibadah mereka begitu melihat teringat ya eh, bagaimana kehidupan mereka dahulunya termotivasi beribadah terus generasi selanjutnya datang ya tidak ada yang mengingatkan hilang ilmu maka diibadati itu yang terjadi oleh karena itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, bahkan itu diharamkan. Ya, masjid bukan tempat yang seperti itu untuk memajang ya eh, gambar-gambar orang-orang atau tokoh masyarakat atau orang siapapun ya tidak dibenarkan untuk melakukan hal itu. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita akhiri perjumpaan ini dengan uh, pertanyaan yang terakhir tadi.